بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مطهر القلوب مزكي النفوس وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para pemirsa di dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama melanjutkan perjalanan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang bagaimana kita menjaga anggota tubuh kita, menjaga lidah kita, menjaga telinga kita, menjaga mata kita, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita akan lanjutkan mengikuti pesan Imam Haddad rahimahullah taala dalam kitab Adab Sulukil Murid. Langkah selanjutnya untuk mencari ridha Allah adalah membiasakan dengan bersuci. Membiasakan dengan bersuci. Maka sebisa mungkin wahai para perindu Allah, pecinta Allah, yang mencari ridha Allah, biasakan sebisa mungkin untuk tidak pernah batal wudhu. Allah, ini kemuliaan. Para kekasih-kekasih Allah malu, tidak merasa nyaman jika terjaga dalam keadaan tidak punya wudhu. Sehingga ada sebagian dari mereka melakukan sholat subuh dengan wudhunya Isa karena berpikir kepada Allah dan menjaga. Dan hampir tidak pernah ditemukan dalam keadaan punya hadat. Mari kita jaga wudhu kita. Kita menjaga kita jaga setiap saat kalau kita berhadas kita mengambil air wudhu untung-untung kita sambung dengan melakukan sholat dua rakaat sholat wudhu sholat karena kita bersuci dari wudhu seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah ada satu riwayat bahasanya man asabatu musibatun wa wa ala ghairi taharatin falayalumanna illa ala nafsihi kalau ada orang tertiba musibah dalam keadaan tidak punya wudhu jangan dicaci kecuali dirinya sendiri artinya apa dengan menjaga wudhu ini banyak faedahnya. Musibah zahir pun akan dihindarkan oleh Allah insya Allah. Musibah batin susah bermaksiat. Musibah batin musuh susah bermaksiat. Ia tidak akan menyentuh sesuatu yang haram. Bersentuhan laki dengan perempuan. Apalagi melakukan zina dan sebagainya. Karena dengan berwudhu akan terjaga. Maka biasakan kita. Khususnya para tulabul ilim. Yang yang lagi menuntut ilmu tidak pantas. Hadir di majelis ilmu. Sementara dirinya tidak punya wudhu. Para dah dahulu tidak berani membaca satu hadis kecuali mem, apa, tidak berani membaca satu hadis kecuali yakin bahwasanya dirinya adalah sudah berwudu. Berwudu karena ini akan membaca hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak wajib, tidak wajib kita berwudu di saat membaca hadis. Akan tapi maknanya luar biasa. Kita berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita biasakan dengan terus berwudu. Jadi kemuliaan dan itu ciri bahwasanya ini adalah orang perindu Allah Subhanahu wa taala. Dengan dawam dawam al wudu senantiasa menjaga wudu ini adalah tidak gampang, tidak semua orang bisa melakukan itu semua. Khususnya juga para asatid. Tidak sepantasnya menyampaikan pesan-pesan kepada umat dari Allah dan Rasulnya kecuali dia telah membersihkan dirinya dari hadas-hadas. Akan tapi faktor malas biasanya itu, kemalasan kita dan padahal, kalau dengan orang senantiasa dalam keadaan bersuci, ia sebetulnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuci, termasuk mohon maaf jika suami istri yang bersenggama di malam hari, memang tidak diwajibkan langsung mandi, akan tapi sebaiknya jangan tidur kecuali sudah mandi. Paling tidak kalau memang keadaannya adalah mungkin waktunya dingin atau tidak mungkin, maka minimal melakukan wudhu jadi ada bagian bagian anggota tubuh yang sudah disucikan. Dan tolong biasakan di saat Anda melakukan bepergian dalam keadaan wudhu. Belajar dalam keadaan wudhu. Anda berdagang dalam keadaan wudhu. Khusus Anda tidur dalam keadaan wudhu. Allah. Tidur. Jangan sampai kita merasa lega dan nyaman tidur dalam keadaan tidak punya wudhu. Kalau dicabut nyawa kita. Alangkah indahnya dicabut nyawa kita dalam keadaan kita suci. Dalam keadaan kita, tidak berhadat. Maka biasakan dalam tidur kita mempunyai wudhu, kemudian setelah itu kita melakukan sholat dua rakaat, kemudian setelah itu kita berbaring, menghadap ke kiblat, membaca dikir-dikir kepada Allah, kemudian kita tertidur. Setelah itu, masya Allah, jika dibangunkan oleh Allah maka sepanjang malam kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dicabut nyawa kita saat itu, kita dicabut nyawa kita dalam kemuliaan. Karena kita mati dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan kita punya wudhu. Maka mari kita biasakan semuanya. Dan ini tidak susah. Karena pak air tidak tidak tidak tidak repot kita mencarinya. Akan tapi nanti juga akan kita mudahkan urusan-urusan cara berwudhu ya. Kadang kita ini wudhu menjadi berat karena tidak ada ilmu wudhu. Atau karena kita pernah belajar dengan orang yang punya penyakit was-was misalnya. Jadi wudhu itu berat sekali. Padahal wudhu sangat gampang. Kita bisa menggunakan segelas air untuk berwudhu. Segelas air nih, segelas air, satu basuhan di wajah kita. Sudah cukup. Satu basuhan di tangan kita, asalkan sudah menggendang di tangan. Kemudian setelah itu kita basuhkan, kita tempelkan di badan. Ini sudah selesai. Ini air menggendang di sini, kita tuangkan air dengan gelas. Begini sudah selesai. Rambut satu pak madhab kita Imam Syafi'i. Setelah itu kuping sunnah. Intinya biasa kendang wudhu. Sehingga kita bisa saja mungkin takut kita kamar mandi. Kita bisa menyiapkan air di kamar kita ada baskom sedikit, kemudian kita air segelas atau air uh, air kemasan, segelas air kemasan, kita gunakan untuk berwudu itu sudah cukup. Yang menjadi masalah kadang ilmunya tidak ada. Berguru dari orang yang kena was-was, jadi kalau wudu harus satu kolam, satu satu satu bak besar. Itu adalah musibah dan itu adalah kebodohan kata Imam Ghazali rahimahullah. Maka dari itu ayo kita belajar ilmu agar enak dalam beribadah. Memang betul dikatakan bahasanya, orang yang beribadah dengan ilmu itu enteng, gampang, tidak susah. Tapi ibadahnya orang yang nggak punya ilmu berat, wudhu pun berat. Ada orang wudhu setengah jam, buasah semuanya. Padahal wudhu adalah sangat mudah. Baik, setelah kita mengerti kemudahan wudhu, maka akan mudah kita untuk menjaga wudhu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan lahir kita dan juga Allah mensucikan batin kita hingga menghadap kepada Allah dalam keadaan kita suci lahir batin dan diterima oleh Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.